وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik, lagi halal, dan amal yang kau kabulkan. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sebagaimana biasa tiap-tiap hari Selasa waktu saya yang dikaji adalah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita masuk permasalahan baru dari sirah Nabi Muhammad SAW yaitu tentang periode Madinah. Peperangan-peperangan yang ada pada periode Madinah. Yang terakhir kita bahas tentang perang Khaybar atau belum perang Khaybar. Terakhir apa? Masih ingat tidak? Apa? Ghazwah Al-Muraisi' atau Ghazwah Banil Mustalik perang Al-Muraisi atau perang Banil Mustalik yang di dalamnya ada dua kisah besar yaitu upaya-upaya atau provokasi yang dilakukan oleh orang-orang munafik untuk mengadu domba antara Ansor dan Muhajirin, kemudian juga fitnahan mereka kepada istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan sekarang kita masuk periode baru yaitu Ghazwah Al-Hudaybiyah atau dikenal juga dengan Sulhul Hudaybiyah. Perang Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Ini adalah merupakan tahapan baru dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam tahapan ada dalam tahapan dakwah beliau ada empat tahapan. Ada empat marhalah atau arba'u marahil. Tahapan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama itu adalah dakwah sirriyah. Dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan ini ketika periode Mekah pada tiga tahun pertama. Sembunyi-sembunyi kepada orang-orang tertentu saja yang diharapkan bisa merahasiakan dakwah. Karena dakwah masih sangat asing saat itu. Setelah itu yang berikutnya marhala dakwah jahriyah dakwah secara terang-terangan. Setelah lewat tiga tahun itu mulailah dakwah terang-terangan. Tapi tanpa ada peperangan sama sekali. Dakwah terang-terangan dan sabar. Dihina, dicaci, difitnah, ditindas, dibunuh, di apapun sabar. Karena tidak punya kekuatan apa-apa. Dan ini berlangsung sampai hijrah ke Madinah. Tahun tiga kenabian sampai hijrah ke Madinah. Lalu hijrah ke Madinah masuk tahapan berikutnya, marhalah yang ketiga, yaitu dakwah sambil memerangi orang-orang yang memulai memerangi. Jadi peperangannya ini sifatnya jihad dafa, yaitu jihad defensif untuk mempertahankan diri. Ada orang nyerang baru kita melayani nyerang. Ini mulai dari hijrah ke Madinah sampai tahun ke-6 Hijriah. Sampai perjanjian Hudaybiyah ini. Setelah perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, maka masuk tahapan yang terakhir, marhalah yang keempat, yaitu dakwah sambil memerangi siapa saja yang menghalangi jalan dakwah. Memerangi siapa saja yang menghalangi jalan dakwah. Jadi ini wajib, jihad itu wajib dan tujuan utama dari jihad ini adalah untuk membebaskan manusia. Supaya manusia benar-benar merdeka jadi hamba Allah. Mereka tidak lagi diperbudak oleh nafsu, oleh setan, oleh dunia. Tidak lagi diperbudak oleh hukum-hukum buatan manusia dan yang lainnya. Merdeka jadi hamba Allah. Sebagaimana hal ini Tahapan yang keempat ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Allah banyak berbicara di surat At-Taubah itu di antaranya ayat yang berbunyi Qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yatinuna dinal haqq minal ladina utul kitab hatta yu'tul jizyata ayyatin wa hum saghirun ini berlaku sampai hari kiamat Qatilu, oh, perangilah. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada hari akhir, yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah, yang tidak beragama dengan agama yang benar, diperangi mereka. Sampai kapan? Hatta yu'tul jizyata ayyatin wahum hum Sampai mereka membayarkan jizyah upeti dengan tangan mereka dalam keadaan mereka hina dalam keadaan mereka hina. Dan ayat ini juga dipertegas oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah." Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa haqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Sampai kapan? Sampai mereka bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Mereka mendirikan salat dan mereka membayarkan zakat. Apabila mereka telah melakukan itu, maka terjaga darah mereka dan harta mereka. Kecuali dengan perhitungan dari Allah dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Ayat dan hadis ini, ini merupakan tahapan terakhir dakwah. Jadi tahapannya jihad. Sehingga kita kenal dalam Islam itu ada dua macam jihad. Ada jihad jihad dafa' dan ada jihad tolab. Jihad dafa' jihad defensif. Mempertahankan. Ada orang nyerbu dipertahankan. Seperti apa? Seperti sekarang ini di Palestina. Yahudi nyerbu dipertahankan. Orang Palestina tidak boleh hijrah. Haram hukumnya hijrah dari Palestina. Pertahankan negerimu. Sampai tetesan darah terakhir. Jangan dibiarkan diambil oleh Yahudi. Kemudian juga di Irak seperti itu, di Afghanistan juga seperti itu. Ini jihad pak. Dan jihad yang ada di dunia sekarang ini kebanyakan ya ini jihad mempertahankan diri saja, defensif. Tapi ada lagi jihad namanya jihad tolap ofensif. Jadi Islam ini kalau ada negara Islam, ada imam, maka mengadakan jihad. Mengadakan perluasan-perluasan, ekspansi-ekspansi. Untuk mengajak negeri-negeri lain masuk ke dalam Islam masuk ke dalam Islam. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, tidak apa-apa. Tolong dihentikan aja bangunannya. Pendak, pukul-pukul. Suruh berhenti dulu. Jadi tidak harus masuk Islam. Kalau mau masuk Islam, Alhamdulillah. Kalau tidak mau masuk Islam, tidak apa-apa. Tapi syaratnya adalah mengikuti aturan Islam dan juga membayar jizyah, bayar upeti dilindungi. Dan orang kalau berada di negara Islam itu enak, jangan khawatir. Biasanya sekarang ditakut-takuti, dibuat orang takut popi. Hati-hati kalau ada negara Islam, nanti disembelih semuanya. Tidak ada, justru aman. Islam berkuasa itu aman. Orang kafir itu malah dilindungi aman. Dan ini telah terbukti ketika Daulah Bani Abbasiyah. Orang kafir terlindungi, Masya Allah, merasa tentram, damai di bawah naungan Islam. Yang penting mereka tidak macam-macam. Jadi mestinya negara-negara Islam yang ada mengadakan jihad. Jihad keliling. Nyerbu ke sana, nyerbu ke sana. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah membebaskan manusia. Manusia ini perlu dibebaskan. Karena mereka sekarang terpenjara. Dipenjara oleh nafsu, menjadi budaknya nafsu. Dipenjara oleh dunia, menjadi budaknya dunia. Dipenjara oleh setan, jadi budaknya setan. Dan seterusnya. Supaya manusia benar-benar merdeka jadi hambanya Allah. Sehingga mereka bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Merdeka. Kemudian jihad ini juga ibadah. Jihad ini ibadah. Sisi ini yang kita kadang melupakannya. Jihad itu ibadah sama dengan sholat. Sholat itu wajib lima waktu. Kemudian juga puasa Ramadan wajib, haji, umroh, sodakoh, zakat. Demikian pula jihad ini ibadah. Kita beribadah kepada Allah dengan jihad. Iskariman aumut syahidan. Hidup mulia di bawah naungan Islam atau mati syahid daripada hidup yang hina. Sehingga ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang jarang dibahas. Yaitu ayat yang berbunyi, Kutiba alaikumul kital. Diwajibkan atas kamu berperang. Ini jarang dibahas. Tapi ada ayat yang mirip sering dibahas. Kutiba alaikumus siam. Sama atau tidak? Kutiba alaikumus siam. Kutiba alaikumul kital. Diwajibkan atas kamu puasa. Ini kalau Ramadan semuanya bicara ini. Tapi kutiba alaikumul kital tidak pernah. Padahal ini wajib. Maka dari itu kepala negara-kepala negara Islam itu dosa. Karena mereka telah memadamkan ini jihad mengadakan persiapan-persiapan untuk jihad itu wajib. Allah berfirman wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa mir ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapan-persiapan wajib. Apa persiapan? Kalau dulu persiapan itu ya nunggang kuda untuk persiapan jihad, apa latihan mana. Kalau sekarang macam-macam. Latihan nembak, latihan mengendarai kendaraan, alat-alat berat. Kemudian juga kepala negara Islam itu wajib membuat nuklir, itu wajib hukumnya. Kalau tidak dosa dia. Dia melanggar perintah Allah. Tujuannya apa? Untuk nakut-nakuti musuh. Minimal takut mereka. Kami punya nuklir, kamu jangan macam-macam. Sekarang kan tidak, negara Islam itu dibodohi terus saja. Bodohi terus saja. Kenapa demikian? Yang membuat orang tidak senang dengan jihad, tidak mau jihad. Karena apa kira-kira? Apa penyebabnya kira-kira? Karena hidupnya terlalu enak. Maka dari itu Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita hidup sederhana. Karena kalau orang hidupnya sudah enak, rumahnya enak, besar, mewah, mobilnya enak, bagus, AC-nya enak, dingin, makanannya juga enak-enak, pakaiannya bagus-bagus, mahal-mahal, lembut-lembut. Semuanya serba enak, ya males jihad. Males, lah kok enak jihad, capek nanti, tidak ada AC-nya. <laughs> Ya itu, maka justru sederhana. Yang membuat orang tidak senang dengan jihad adalah karena hidup mewah. Sudah terlanjur enak, tidak mau lagi jihad. Dan kita jangan mendengarkan ucapan orang-orang yang memang tidak senang dengan Islam. Nah, mereka tidak ngerti. Kita yang ngerti, jangan mau kita kalah dengan orang yang tidak ngerti, tidak nyambung. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, tidak sama antara orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti. Mereka paling mengatakan eh, Islam agama kekerasan ini itu mereka tidak ngerti. Padahal kita mengajak mereka bahagia. Kamu diajak bahagia, merdeka, jadi hambanya Allah. Tidak jadi budaknya nafsu, tidak jadi budaknya setan, tidak jadi budaknya dunia. Seperti itu. Jadi ini tahapan jihad yang terakhir. Jihad terus ada defensif, ada ofensif. Tapi sekarang yang ofensif sudah nggak ada, nggak ada negara yang berani. Kenapa tidak berani? Karena mereka sudah hidup mewah. Uang mereka ada di bank-bank negara barat, ada di Swiss, ada di mana. Kalau jihad nanti susah. Kekuasaan saya dicabut, harta saya habis, tidak mau jihad lagi. Seperti itu. Jadi sisi ibadah ini jangan pernah kita melupakan. Di samping sisi ibadah masih banyak sisi-sisi yang lainnya. Di antaranya pembebasan tadi itu. Cerita daripada perjanjian Hudaibiyah ini yang mana perjanjian ini terjadi pada permulaan bulan Dhul Qa'dah tahun ke-6 Hijriyah. Waktu itu Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam sudah di Madinah selama enam tahun, kan enam hijriyah, berarti hijrahnya sudah enam tahun. Yang mana mereka selama enam tahun itu tidak pernah pergi ke Mekah untuk tawaf, untuk umroh, untuk ziarah, dan yang lainnya. Akhirnya mereka ya kangen. Kan biasa mereka tiap tahun, atau bahkan tiap hari tawaf, umroh, dan yang lainnya. Ini sudah enam tahun, mereka kangen, mereka rindu. Kami rindu dengan Mekah. Kami rindu dengan tawaf, kami rindu dengan umroh. Kemudian, dan sekarang ini, tahun ke-6 ini, bulan Dhul kondisi memungkinkan mereka untuk berangkat ke Mekah. Kenapa memungkinkan? Karena orang-orang kafir sudah merasa lemah. Setelah selesai perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang Ahzab pasukan kafir yang demikian banyak berhasil dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin. Berarti sekarang muslimin berada di atas angin. Sehingga mendorong mereka untuk berani kembali ke Mekah, mau umroh, kangen dengan Mekah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi juga Rasulullah waktu itu mimpi. Sebagaimana mimpi itu diabadikan oleh Allah di surat Al-Fatah ayat nomor 27. Al-Fatah 27, laqad sadaqallahu Rasulahu ru'ya bil latadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mimpi mimpi bahwa beliau dan kaum muslimin akan masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh. Yang mana mereka saat itu ada yang mencukur rambutnya, tahallul dicukur habis, ada yang hanya memendekkan rambutnya saja. Dan mereka tidak ada takut lagi dengan aman mereka lakukan itu. Tapi di dalam ayat ini ada kata-kata fa'alima malam ta'lamu. Ta Allah maha tahu apa yang tidak kamu tahu. Berarti ini isyarat, isyarat bahkan bahwa apa namanya akan terjadi sesuatu nanti. Yang mana Rasulullah faham bahwa kita ini memang diperintah untuk umroh, tapi sepertinya akan ada halangan ini dari orang-orang musyrik. Akan ada halangan dari orang-orang musyrik. Sudah beliau sudah merasakan tahun itu. Kemudian setelah itu, setelah umroh ini ada fathang koriba. Nanti kita bahas kemenangan-kemenangan yang lainnya. Rasulullah SAW mengumpulkan kaum muslimin sebanyak-banyaknya. Dan beliau berhasil mengumpulkan sekitar 1.400 sahabat untuk bersama-sama pergi ke Mekah melaksanakan umroh. Sudah berangkat. Dan niat mereka benar-benar baik. Niat mereka murni umroh. Karena itu mereka tidak membawa senjata. Yang mereka bawa hanya hanya pedang yang ada di dalam sarungnya. Yaitu senjata yang biasa dibawa oleh orang yang sedang bepergian. Jadi tidak seperti orang perang. Kalau perang kan bawa senjata banyak dalam keadaan terhunus. Ini tidak. Ini hanya bawa pedang dimasukkan dalam sarungnya. Dan ini pun adalah senjata yang, dia, yang biasa dibawa orang ketika bepergian. Jadi mereka dulu biasa kalau pergi kemana-mana bawa senjata. Mungkin barangkali diperlukan di jalan atau bagaimana. Kemudian juga Rasulullah selesai waktu itu dan para sahabat membawa kambing. Bawa ontang, bawa kambing. Tujuannya untuk dikurbankan. Haji. Karena dul, dul Qodah dekat dengan Dul Hijjah. Barangkali nanti haji sekalian. Ini sekalian sudah bawa kambingnya. Bawa ontanya untuk kurban. Niat baik. Tidak ada niat perang sama sekali. Sampai mereka berangkat. Berada di Dhul Hulaifah. Mikotnya orang Madinah. Mereka ihram di sana. Ini namanya mikot makani, peta batas orang ketika hendak melaksanakan ibadah haji atau umroh bagi Madinah di Dhul Hulaifah. Sekarang dikenal dengan nama Bir Ali. Ya, telah ihram dari sana berangkat. Dan subhanallah sampai berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang Quraisy bakal menghalangi. Mereka mengirimkan pasukan Bahkan waktu itu pemimpin perang orang kafir adalah Khalid bin Walid. Masih kafir waktu itu dengan 200 pasukan berkuda berangkat. Hendak apa namanya menjemput pasukan kaum muslimin. Rasulullah Muhammad SAW karena niatnya sama sekali bukan perang, maka beliau cari jalan lain alternatif. Cari jalur jalur alternatif. Masya Allah, niat baik murni sampai berada di daerah Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah, ontanya Rasulullah itu duduk, namanya Koswa. Disuruh jalan, tidak mau. Disuruh jalan, tidak mau. Duduk aja ontanya. Para sahabat mengatakan, wah ini Koswa membangkang ini, tidak mau jalan. Kata Rasulullah, ma khala'at Koswa. Tidak. Ini Koswa onta saya tidak pernah membangkang. Itu bukan akhlaknya dia. Dia ini onta akhlak ini. Tidak pernah bangkang. Dan Rasulullah SAW itu kalau punya binatang, itu diberi nama. Ada onta beliau bernama Koswa. Ada onta beliau bernama Adobak, Ada juga keledai beliau bernama Ufair. Bahkan bejana-bejana pun diberi nama oleh beliau. Ini ada namanya masing-masing. Onta ini tidak membangkang, berarti memang Allah memerintahkan kita untuk turun di sini. Sudah turun di sana, di daerah Hudaybiyah. Karena dihalangi oleh orang-orang kafir Mekah untuk masuk ke Mekah, akhirnya Rasulullah SAW pun ngalah. Rasulullah mengirimkan sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala yang juga menantu beliau. Uthman ini tokoh masyarakat. Wahai Uthman, kamu berangkat aja ke Mekah. Kamu dialog dengan mereka. Kamu jelaskan kepada mereka bahwa niat kami ini murni adalah untuk umroh. Tidak ada niat perang. Dan kami tidak bawa senjata apa-apa. Kami hanya bawa pegang, pedang yang ada di dalam sarungnya. Dan itu adalah senjata orang musafir. Buktinya lagi kami bawa ini. Binatang-binatang untuk persiapan sebagai hadiu. Semacam kurban. sudah sahabat Uthman berangkat ke sana. Ternyata sahabat Uthman oleh mereka malah ditahan. Biasanya utusan, istilahnya kalau sekarang diplomat Diplomat itu nggak boleh diganggu. Ini ternyata malah sahabat Uthman, diplomat yang tidak ada niat jelek apapun, niat baik, itu ditahan oleh mereka. Sudah ditahan, malah disebarkan berita Utsman mati dibunuh. Utsman dibunuh, Utsman dibunuh. Rasulullah marahnya bukan main. Ini sudah keterlaluan ini, keterlaluan. Yang mana biasanya diplomat nggak boleh dibunuh, ini malah dibunuh. Sudah, ayo wahai para sahabat sekalian, mari kita mengadakan baiat sumpah setia, kita semuanya siap mati. Karena mereka telah keterlaluan, diplomat kita, utusan kita Utsman bin Affan dibunuh oleh mereka. Sudah, sumpah setia yang dikenal dengan baiatur ridwan. Baiat yang menjadikan mereka mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala yang mana bayat ini dilaksanakan di bawah pohon tempatnya di daerah Hudaybiyah. Dan bayat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatih ayat nomor 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin, para sahabat ketika mereka membaiatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, maka Allah menurunkan sakinah ketenangan, kedamaian kepada mereka dan Allah memberikan kepada mereka fathang koriba, kemenangan yang dekat. Kemenangan yang dekat. Jumlah mereka berapa tadi? Jumlahnya berapa? 1400 Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah ridha kepada mereka semuanya 1400 sahabat ini. Subhanallah. Dan Allah kalau ridha seperti ini, nggak mungkin nanti Allah meralat. Karena mereka di kemudian hari berbuat jahat, ridhonya diralat, nggak jadi ridho Allah. Tidak, Allah ridho ini Allah tahu ke depan. Allah Maha tahu yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Maka dari itu kalau ada kelompok yang membenci sahabat, melaknat sahabat, mengutuk sahabat, hanya beberapa sahabat saja yang tidak, ini subhanallah. Ini kelompok yang menyalahi Al-Qur'an, menyalahi As-Sunnah, menyalahi ijma, menyalahi akal sehat, menyalahi fitrah, menyalahi segala-galanya. Allah ridho kepada 1400 sahabat ini. Dan ridho Allah ini kekal, bukan untuk sementara waktu. Kata mereka itu kan zaman Nabi dulu. Setelah Nabi mati mereka murtad semuanya. Tidak ada, tidak ada murtad itu. Ridho Allah ini kekal. Subhanallah. Sumpah setia, siap mati, bayat. Dan di sini ada kata-kata di bawah pohon. Jadi ini pohon ini namanya masuk di dalam Quran. Dan subhanallah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pohon ini sering didatangi orang untuk mencari barokah. Jadi orang itu kalau ke Mekah, datang ke Hudaybiyah, sholat di bawah pohon itu untuk mencari barokah. Sampai pada masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, oleh beliau ditebang pohonnya sampai akar-akarnya, tidak ada. Ini diantara hada min hasanati Umar radhiyallahu taala anhu. Ini diantara kebaikan-kebaikan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, memberantas kesyirikan. Sahabat Umar ini pandangannya jauh ke depan. Dan beliau salah satu umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau pohon ini nggak ditebang, sampai sekarang masih ada, ini bahaya. Nanti orang-orang Indonesia kalau haji itu datangnya ke pohon ini cari barokah nanti. iya, orang senangnya dengan gitu. Sahabat Umar paham, ditebas pohonnya, nggak ada barokah dari Allah langsung. Syirik Segara yang mengarah kepada syirik oleh beliau dihapus. Subhanallah. Kalau orang yang senang dengan tauhid, yang mau Tuhannya Allah saja senang mengatakan ini adalah kebaikan Umar. Tapi kalau orang yang senang dengan syirik, yang tidak puas Tuhannya hanya Allah, kemingin Tuhan-Tuhan lain, itu marah kepada Umar. Ini gara-gara Umar ini. Coba tidak ditebang oleh Umar kan kita masih punya pohon bisa cari barokah di sana. Nah, ini kebaikan sahabat Umar radhiyallahu taala Sudah sumpah setia. Begitu orang-orang kafir Quraisy mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengadakan baiat sumpah setia, gentar Quraisy sekarang. Wah, gentar. Karena mereka sudah kalah, sudah kalah mental, mereka sudah down dengan kekalahan ketika perang perang Khandaq dan perang Ahzab itu. Karena orang Quraisy ketakutan luar biasa, mereka menempuh jalan lain. Mereka mau ngajak damai. Subhanallah, orang lecek ya, mau ngajak damai. Mula-mula mereka mengirim utusan-utusan datang ke Nabi Muhammad, utusan ganti-ganti untuk memastikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin niatnya murni umroh tidak perang. Datang kepada mereka utusan. Rasulullah memastikan kami tidak ada niat perang sama sekali. dan Buktinya kami tidak bawa senjata. Kami hanya bawa pedang yang dalam sarungnya ini senjatanya orang musafir dan kami bawa onta, bawa kuda, bawa apa namanya kambing. Ini untuk kurban nanti, untuk hadi. Tidak ada niat perang sama sekali. Sudah pulang beritahu kepada kafir Quraisy, tidak ada niat perang. Mereka belum puas, ngirim utusan lagi. Kemudian kembali bawa berita tidak ada niat perang. Mereka belum puas, ngirim utusan lagi. Takutnya bukan main mereka. Termasuk di antara yang mereka utus ada salah seorang yang bernama Urwah bin Mas'ud At-Taqafi. Urwah bin Mas'ud At-Taqafi. Urwah ini ketika datang kepada orang-orang kafir Quraisy, dia menyebutkan kejadian yang luar biasa. Kata Urwah ini, "Ai kaum, wahai kaum semuanya. Aku ini sudah pernah pergi kepada penguasa-penguasa besar." kepada Raja Persia, Raja Romawi, Raja Najasyi. Negara-negara adidaya saat itu. Aku sudah pergi ke sana semuanya. Wallahi ma ra'aitu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan oleh sahabat-sahabatnya seperti para sahabat Muhammad ketika mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini heran. Bagaimana pengagungannya? Wallahi in tanakhama nakhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajahu wa jildahu. Demi Allah, tiadalah Muhammad itu meludah melainkan ludah itu ditampani oleh salah seorang sahabatnya. Lalu diusapkan di wajahnya dan seluruh tubuhnya. Saya tidak pernah lihat ini. Raja Romawi, Persia, Najasyi tidak ada. Wa in amarahum ibtadaru amrahu. Kalau Muhammad ini nyuruh mereka, langsung mereka segera melaksanakan perintahnya. Wa idza tawaddaaka kadu min ala wudu'ihi. Kalau Muhammad ini wudu, mereka tuh hampir berkelahi rebutan bekas air wudunya. Wa in takallama khafadu aswatahum inda. Kalau Muhammad ini berbicara, mereka semuanya diam mendengarkan pembicaraannya, khusyuk. Wa ma yahduna ilaihi nadhar ta'diman lahu dan mereka tidak bisa memandang Muhammad dengan sepenuhnya karena sebagai bentuk pengagungan dan wibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad arada alaikum khuttah khuttata rusyd faqbaluha. Dan dia sekarang menawarkan cara terbaik yaitu perdamaian, silahkan kamu terima saja. Subhanallah. Ini diantara pengagungan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW dan ini khusus Nabi Muhammad SAW. Khusus beliau ya, karena beliau itu suci. Semua yang ada di beliau itu suci, ludah beliau, keringat beliau semuanya suci. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal beliau itu juga apa namanya nyimpan rambutnya Nabi. Kalau ada orang sakit itu dikasih air rambutnya lalu kemudian diberi minum, sembuh. Ini khusus Nabi Muhammad SAW. Selain beliau tidak boleh. Kalau rambut saya jangan. Ya, ludah saya jangan. Karena kita sama-sama manusianya, ludah kita bau. Ludah Nabi Muhammad wangi. Setelah itu, setelah perjanjian, setelah utusan-utusan datang memastikan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak ada niat perang dan kaum muslimin. Tapi orang Quraisy ini masih sulit untuk menerima mereka umroh begitu saja. Sulit. Kenapa sulitnya mereka gengsi? Kalau Muhammad dan kaum muslimin bisa umroh masuk Mekah, alangkah malunya kita. Apa kata orang Arab nanti? Dianggap kita ini lemah, dianggap kita ini kalah. Gengsi. Dan orang kalau sudah ada gengsi ini repot. Yang menyebabkan orang tidak mau menerima kebenaran adalah sikap gengsi. Yahudi tidak mau Islam karena gengsi, tidak mau mengikuti orang Arab. Akhirnya mereka bagaimana caranya supaya semua pihak saling diuntungkan. Mereka tidak malu dipermalukan dan kaum muslimin pun juga tidak dirugikan. Akhirnya sepakat untuk mengadakan perjanjian yang dikenal dengan baik yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah. Yang mana isi dari perjanjian ini kalau kita simpulkan ada lima poin. Lima poin. Secara dohirnya itu merugikan kaum muslimin. Tapi Rasulullah mau. Rasulullah mau. Yang dibenak Rasulullah dalam jangka panjang ke depan nanti menguntungkan kita. Di sinilah pentingnya ma'asyarul muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kadang kita ini perlu ngalah, tidak apa-apa. Yang penting tidak mengorbankan kebenaran. Demi ke depan nanti kemenangan ada di tangan kita. Ngalah sedikit tidak apa-apa. Tapi nanti belakangan menang. Kan biasa gitu ya. Istilahnya lakon itu menang ya. Jadi pahlawan itu menangnya di belakang. Bahkan ketika hendak mengadakan perjanjian pun Rasulullah itu subhanallah sangat sabar. Ketika itu beliau memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk nulis beliau yang mendekti imla. Uktub bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ali, kamu tulis bismillahirrahmanirrahim. Orang Quraisy protes. Apa itu Rahman Rahim? Kami tidak kenal Rahman Rahim. Tulis saja bismikallahumma jadi mereka protes dengan kata-kata Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini asing bagi mereka. Mereka biasa nulis Bismikallahumma dengan nama Allah itu aja. Rasulullah ngalah, dah tidak apa-apa. Kamu hapus saja Rahman Rahim, tulis saja Bismikallahumma. Kau muslimin merasa berat, jangan ya Rasulullah, sudah tulis saja Bismikallahumma, turuti aja mereka. Bismikallahumma. Kemudian Rasulullah bilang kepada sahabat, kamu tulis lagi ini adalah keputusan Muhammad Rasulullah. Orang kafir Quraisy nolak lagi. Utusannya namanya Suhel. Nah, kami tidak mau Muhammad Rasulullah. Karena kami tidak mengakui kalau anda Rasulullah. Tulis saja Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad nurut. Ya. Wallahi inni Rasulullah wa in kazzabtumuni. Demi Allah, aku adalah Rasulullah walaupun kamu mendustakan aku. Tapi Rasulullah ngalah. Wahai sahabat Ali, kamu hapus Muhammad Rasulullah, kamu ganti Muhammad bin Abdullah. Sahabat Ali tidak mau. Tidak ya Rasulullah, saya tidak mau menghapus. Akhirnya Rasulullah tanya, tolong tunjukkan mana, yang sebelah mana. Tunjukkan saya sebelah mana, lalu beliau hapus sendiri. Muhammad Rasulullah dihapus, diganti Muhammad bin Abdullah. Ini ngalah atau tidak? Ngalah. Karena di benak Rasulullah, ke, ke depan nanti menguntungkan kita ini. Ngalah sedikit tidak apa-apa. Istilahnya itu mudaroh. Mudaroh. Kita berbuat baik, bersikap lemah lembut, tapi tetap kita membawa kebenaran. Tanpa mengorbankan kebenaran. Ditulislah perjanjian itu yang isinya kalau dikumpulkan ada lima poin. Poin yang pertama isinya an yarji'al muslimun hadzal 'am tuna dukhuli Makkah lil umrah wa ya'tu fil 'amil qadim kaum muslimin tahun ini kembali ke Madinah lagi. Tidak jadi masuk Mekah, tidak jadi umroh, dan umrohnya ditunda tahun depan. Poin pertama. Poin yang kedua, wukifal harb bainat tarafain limuda ashri sanawat. Peperangan antara kedua belah pihak dihentikan dalam jangka waktu 10 tahun. Antara Rasulullah dengan Quraisy dihentikan peperangan untuk jangka waktu 10 tahun. Poin yang ketiga, anna man qadima min Makkah musliman lil Madinah yuraddu ila Makkah. Orang Madi, orang Mekah yang pergi ke Madinah masuk Islam harus dikembalikan ke Mekah lagi. Kalau ada orang Mekah ke Madinah masuk Islam dikembalikan ke Mekah lagi. Yang keempat, kebalikannya. Ini enggak adilnya di sini kelihatan ini. Man qadima ila Makkah murtaddan 'anil Islam minal Madinah la tarudduhu Quraisy ilal muslimin. Orang Madinah yang pergi ke Mekah dalam keadaan murtad maka Quraisy tidak mengembalikannya kepada kaum muslimin. Tidak adil ini kan? Tiga dan empat tidak adil. Orang Mekah kalau ke Madinah masuk Islam disuruh mengembalikan lagi ke Mekah. Orang Madinah yang murtad ke Mekah tidak usah dikembalikan ke Madinah. Ini enggak adil, tapi Rasulullah nerima, enggak masalah. Kemudian poin yang kelima, anna man ahabba minal qabail ad-dukhul fi hilfi Muhammad au fi hilfi Quraisy falahum dalik wa yahtarimu kullu tarafin hulafa al-akhar. Siapa saja yang hendak berkoalisi yang hendak bergabung dengan Muhammad atau bergabung dengan Quraisy silakan boleh. Dan saling menghormati semua pihak. Ini lima poin. Yang diuntungkan siapa di sini? Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan orang Quraisy. Maka dari para sahabat keberatan ya Rasulullah, kami keberatan ya Rasulullah. Keberatan pertama karena kami tidak bisa umroh. Niatnya adalah umroh. Keberatan kedua, karena perjanjian ini berat sebelah, nggak adil. Tapi Rasulullah subhanallah, Rasulullah mandang jauh. Tidak apa-apa, kita ngalah sedikit. Tapi ini menguntungkan kita ke depan nanti. Sehingga beliau mengatakan, ini Rasulullah walan yudayyi'ani. Aku adalah utusan Allah. Dan Allah tidak akan menyia aku. Inilah yang namanya yakin. Kan dulu pernah kita bahas ya. Seseorang itu menang karena punya dua sifat. Sabar ulet dan yakin. Yakin di atas jalan yang benar, ikhlas, bismillah, berarti menang. Dan subhanallah ternyata benar ke depan perjanjian ini menguntungkan kaum muslimin. Sehingga orang-orang Quraisy menyesal, ketun kenapa mengadakan perjanjian ini. Mereka ingin membatalkan perjanjian ini. Yang mana dari perjanjian Hudaybiyah ini kaum muslimin mendapatkan banyak kemenangan. Sehingga surat Al-Fatah, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami memberikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Maksudnya ini adalah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah kemenangan yang nyata. Karena setelah perjanjian ini nanti kita lihat hasilnya mulailah kemenangan-kemenangan diraih kaum muslimin sampai Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Cikal bakalnya dari sini, dari perjanjian Hudaibiyah. Mari kita lihat apa saja keuntungan yang didapat kaum muslimin daripada perjanjian Hudaibiyah ini. Pertama-tama, perjanjian Hudaibiyah ini adalah bukti bahwa Quraisy telah mengakui kekuatan kaum muslimin. Betul atau tidak? Kalau sebelumnya tidak ada istilah perjanjian, Kures nikat orang Islam, itu aja. Sekarang tidak berani nikat, perjanjian. Berarti kures sudah down, sudah kalah. Mentalnya sudah kalah. Islam di atas angin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kelihatannya kan Islam di atas angin ya. Biasa kalau sudah di atas angin, sesuatu itu menang, biasanya orang seneng. Biasanya orang itu kalau mau ikut suatu kelompok, itu dilihat dulu prospeknya. Betul atau tidak? Demikian pula orang-orang gitu. Wah ini Islam ini kayak kelihatannya prospeknya bagus. Sehingga banyak orang masuk Islam. Nah, ini kelihatan sudah di atas angin Islam. Ke depan Islam ini prospeknya bagus. Ini kures kayaknya prospeknya kurang bagus. Masuk Islam aja. Karena banyak orang yang suka dengan kebenaran itu mula-mula karena masalah prospek saja. Walaupun pada akhirnya sahabat itu setelah masuk Islam, Islamnya benar, Islamnya istiqomah. Kemudian yang kedua, di antara hasil daripada perjanjian Hudaybiyah ini, kan peperangan dihentikan selama 10 tahun dengan Quraisy. Berarti Rasulullah dan kaum muslimin punya kesempatan sebanyak-banyaknya untuk membersihkan kerikil-kerikil yang ada di Madinah. Istirahat dari Quraisy Quraisy 10 tahun, kesempatan dibereskan terutama Yahudi yang ada di Madinah yang suka ngacau, suka bikin onar, dibereskan semuanya. Sehingga ada perang Khaybar dan beberapa peperangan-peperangan yang lain. Sehingga kaum muslimin tambah kuat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Dengan adanya, dengan tidak adanya peperangan selama 10 tahun dengan Quraisy ini. Maka Rasulullah leluasa menyebarkan dakwah. Dakwah enak, tidak ada yang ganggu kemana-mana. Termasuk Rasulullah kirim surat kepada penguasa-penguasa raja-raja dan buahnya yang masuk Islam. Ini semua berkat daripada perjanjian Hudaibiyah. Ngalah sedikit demi kemenangan yang banyak nanti di kemudian hari. Sampai-sampai Khalid bin Walid sekalipun panglimanya orang kafir saat itu masuk Islam setelah perjanjian Hudaibiyah. Kemudian juga sahabat Amr bin As masuk ke dalam Islam saat itu. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada perjanjian Hudaibiyah ini pula ada kejadian yang menarik. Yaitu kejadiannya kaum muslimin dan Rasulullah kan tidak jadi umroh. Padahal mereka sudah dalam keadaan ihram. Orang kalau sudah ihram itu harus diselesaikan. Tidak ada jalan keluarnya. Kecuali kalau dia ketika ihram itu mengucapkan doa syarat. Dan saat ini belum disyariatkan doa syarat itu. Orang itu kalau ihram mengucapkan doa In habasani habis famahilli haytu habastani. Ya Allah, jika nanti saya terhalang oleh sesuatu, tidak bisa melaksanakan umroh atau haji saya, maka di sanalah tempat tahallulku. Kalau orang sudah mengucapkan ini dan ternyata nggak bisa menyelesaikan haji atau umrohnya karena halangan, maka otomatis dia keluar daripada ihram langsung. Tapi kalau tidak mengucapkan doa ini, dia terhalang tidak bisa melaksanakan, maka jalan keluarnya adalah nyembelih hewan dulu. Nyembelih kambing dulu dan nyukur rambut. Baru dia keluar dari ihram. Namanya itu muhsar. Fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Jadi kan. Nah ini mereka tidak bisa melaksanakan umroh. Akhirnya Rasulullah bilang kepada sahabat, kita tahun ini tidak bisa umroh, kita insya Allah umrohnya tahun depan. Mari sekarang kita keluar dari ihram. Silahkan kalian sembelih hewan kalian masing-masing. Dan kemudian juga nyukur rambut. Sehingga kita keluar daripada ihram. Rasulullah ngomong gini sahabat tidak ada yang nurut. Karena mereka berat, kecewa mereka. Tidak bisa umroh. Rasulullah ngomong yang kedua kalinya. Mereka tetap nggak bergeming. Rasulullah ngomong yang ketiga kalinya, mereka tetap nggak bergeming. Waduh, gimana? Nggak ada yang nurut ini. Sampai Rasulullah masuk kepada istrinya Ummu Salamah. Karena Rasulullah tidak mengambil sikap sebelum ada wahyu. Masuk ke Ummu Salamah. Wahai istriku, bagaimana ini? Para sahabat saya suruh untuk keluar dari ihram, tidak mau. Apa kata Ummu Salamah? Wahai Rasulullah, wahai suamiku. Anda tidak perlu lagi ngomong dengan mereka. Langsung saja Anda mulai. Langsung saja Anda sembelih hewan Anda. Langsung Anda potong rambut Anda. Insya Allah nanti mereka bakal niru semuanya. Akhirnya musyawarah dengan istri ini membawa hasil. Rasulullah SAW keluar, beliau ngambil onta. Waktu itu yang beliau sembelih adalah onta dinahar. nahar. Telah dinahar ontanya, beliau cukur rambutnya, habis gundul. Berarti beliau sudah keluar dari ihram, beliau sudah tahallul. Melihat ini, langsung para sahabat semuanya rebutan, cepet-cepetan. Nyembelih hewannya dan nyukur rambutnya. Subhanallah. Jadi ada kalanya perbuatan itu lebih mengena daripada ucapan. Sehingga ada ungkapan yang sangat masyhur, lisanul hal afsahu min lisanil makal. Perbuatan kadang lebih mengena daripada ucapan. Ngomong aja nggak didengar langsung aja berbuat. Nanti biasanya orang itu niru. Sebenarnya dalam kisah perjanjian Hudaybiyah atau perang Hudaybiyah ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi karena waktu kita singkat, mudah-mudahan yang telah disampaikan tadi menambah ilmu kita, menjadikan kita semakin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mencintai dan mengikuti ajaran beliau lahir batin dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita wafat di atas agama beliau dan kelak hari kiamat mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita diberi minum dari al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu lebih manis dari madu dan lebih wangi dari misik yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Dan semoga Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.